Alhamdulillah. Allah selamatkan dari kesesatan. Mu'tazilah terjatuh pada pengingkaran sifat kalam. Al-Khawarij, Rafidah, Batiniyah, bahkan ya di antara kelompok yang menetapkan sifat kalam bagi Allah ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Walaupun menetapkan sifat al-kalam bagi Allah, Allah punya sifat kalam. Ya. Tetapi ya mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamnya Allah. Allah punya sifat kalam tetapi Al-Qur'an itu bukan kalamnya Allah itu adalah hikayah. Hikayah. Pengibaratan dari kalamnya siapa? Allah. Ya. Yeah. Wabillahi taufik Ibarat orang bisu yang tidak bisa bicara. Ya. Yeah. Tapi dia pakai gerakan tangan, ya. Yeah. Kayak gini, seperti itu ya. Ada yang menerjemahkan, menghikayatkan Fulan mengatakan ya bahwasanya Anda seperti ini seperti ini. Dia kepingin ini, kepingin itu. Jadi orang ini yang menerjemahkan ini sedang menghikayatkan maunya siapa? Si bisu ini. Subhanallah. Menetapkan sifat kalam bagi Allah namun tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ketika berbicara tentang Al-Quranul Karim, lakin hadal Quran laisa kalamuhu. Tetapi Al-Quranul Karim ini bukan kalamnya Allah Azza wa Jal. Wa innama huwa hikayah li kalamihi. Namun Al-Quran itu adalah hikayah. Pengibaratan, menghikayatkan kalamnya Allah Azza wa Jal. Allahu seperti ini ternyata. Allahul musta'an. Adapun ahlu sunnah wal jamaah betul-betul meyakini Al-Quran itu kalam Allah yang didengar oleh malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril betul-betul mendengar itu. Allahu Jalla ala berfirman, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Didengar oleh malaikat Jibril Ali salatu wassalam. Kalamnya Allah ini. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada para sahabat dan para sahabat menghafalkannya, menulis di dalam apa? lembaran-lembaran. Itu yang dihafal, itu yang ditulis semuanya adalah kalamnya Allah. ya Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Itu kesimpulan mereka. Wa min awakhiril asyairah dan asyairah yang belakangan tegas-tegasan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ma'al asaf, sangat disedihkan. Jadi yang awal pendahulunya mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk namun hikayah. Tidak berani mengatakan Al-Quran itu makhluk namun Al-Quran adalah hikayah. Dari kalamnya siapa? Allah. Kemudian belakangan mereka mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Sekali lagi dikatakan oleh Syekh Rabi, "Fal Qur'anu kalamullah." Al-Qur'an itu kalamnya Allah. firmanya Allah. Laisa bimakhluk, bukan makhluk. Ya. Wa kalamullahi kulluhu laisa bimakhluk dan ucapan Allah semuanya bukan makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala khaliq dan sifat-sifat Allah bukan makhluk. Kalau kita makhluk, maka sifat-sifat kita juga apa? Makhluk. Kita ini makhluk. Maka sifat-sifat kita juga mana? Makhluk. Adapun Allah Azza wa Jal, dia adalah khaliq. Dan sifat-sifatnya bukan makhluk. Ya, Allah memiliki sifat yang banyak, memiliki sifat ilmu, sifat kudrah, sifat kalam, sifat izzah, sifat-sifat yang lain. Sangat banyak sifat-sifat Allah. Ya. Wabillahi taufik. Ini pembahasan cukup dakik di sini namanya. Ya. Semoga apa namanya bisa difahami namanya. <clears throat> Labas nam. Tidak semua saya baca agar eh, kita bisa lebih memahami Insya Allah taala. Kemudian berkata Imam Ahmad, laisa makhluk. Yakni kita sebagai ahlus sunnah, mari mengikuti jalannya ahlus sunnah. Imam-imam ahlus sunnah, seperti Imam Ahmad. Guru beliau, Imam Syafi'i. Gurunya lagi Imam Malik. Ya. Dan para ulama sebelumnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sebelumnya lagi para sahabat. Imam-imam kita Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Al-Quran kalamullah, firman Allah, dilanjutkan bukan makhluk. Jadi kita tegas mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah dan bukan apa? Makhluk. Harus tegas kita katakan demikian. Ya. Tidak cukup kita hanya mengatakan Al-Quran kalamullah, titik. Tidak cukup sampai situ saja. Tidak cukup. Harus kita lanjutkan. Al-Quran kalamullah, firman Allah. Dan kita juga meyakini bukan makhluk. Kenapa demikian? Karena ternyata ada orang-orang yang menyembunyikan kesesatannya. Ya. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah tetapi makhluk. Nah, Al-Quran kalam Allah tetapi makhluk. Jadi ada lanjutannya. Lanjutannya ini yang salah. Ya. Al-Jahmi wal Mu'tazili mereka mengatakan jadi Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka masih terkadang mengatakan Al-Qur'an kalam Allah tetapi maksudnya kalam Allah bukan makhluk. Afan, kalam Allah tetapi apa? makhluk. Saya ulang lagi. Mereka orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an kalam Allah tetapi makhluk. Demikian. Wabillahi taufik. Sama seperti ya Ka'bah, Ka'bah itu apa? Baitullah. Ya. Ka'bah itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk ya. Dibuat oleh Nabi siapa? Ibrahim. Ya, makhluk, batu-batu itu. Tapi dikatakan Baitullah. Rumahnya siapa? Allah. Ontanya Nabi Soleh itu dikatakan nakotullah ontanya siapa? Allah. Ya. Jadi mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah, kalam Allah, ya ini seperti kalimat baitullah. Seperti ketika mengucapkan baitullah, nakotullah ini ontanya Allah, ini apa namanya? rumahnya Allah, ini kalamnya Allah. Sebagaimana ontanya Allah ini makhluk, baitullah ini makhluk, kalam Allah juga apa? Makhluk. Coba lihat di sini. Padahal beda. Beda. Ya. Ya. Kalau naqatullah ya, makhluk yang diidhafahkan disandarkan kepada Allah. Ya. Penciptanya. nakoh ya ini apa? Onta. Onta itu memang makhluk. Kemudian dikatakan naqatullah sebagai bentuk pemuliaan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan Abdullah. Namanya Abdun, Abdun itu makhluk ya. Disandarkan kepada Allah Abdullah sebagai pemuliaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masjid itu adalah ya makhluk, tapi dikatakan baitullah rumahnya Allah sebagai bentuk pemuliaan. Jadi ini betul-betul tempat yang mulia masjid itu. Sampai dikatakan baitu Allah, rumahnya Allah. Kaabah ya. Ka'bah juga dikatakan Baitullah, itu makhluk. Ya. Ya. Lah mereka samakan kalimat kalamullah dengan Baitullah. Nah ini. Padahal beda. Ya. ya. Kalau Baitullah ini makhluk yang disandarkan kepada penciptanya. Tetapi kalamullah ini sifatnya Allah yang disandarkan kepada yang memiliki sifat. Yaitu siapa? Allah. Beda ya atau tidak? Ini sifatnya Allah yang disandarkan kepada yang punya sifat. Yang punya sifat yaitu siapa? Allah. Allah itu khalik pencipta dan sifat-sifatnya Allah bukan makhluk. Jadi beda. Nah, lihat mereka berusaha untuk apa namanya? Ya, mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Ya. Wabillahi taufiq ahlul jannah, penduduk sorga, nanti akan diajak bicara oleh Allah. Hakiki, betul-betul hakiki. Allah yang berbicara. Dan didengar oleh siapa? Ahlul jannah. Ya. Allah berbicara. Allah yang berbicara hakiki. Secara hakiki. Dan itu bukan makhluk. Yang berbicara Allah Azza wa Jal. Sifat kalam adalah sifatnya Allah. Dan sifat Allah bukan apa? Makhluk. Bisa difahami, ikhwan? Saya ulangi lagi hadis yang wajib kita yakini. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara kalian kecuali nanti pada hari kiamat akan diajak bicara oleh Allah. Jadi Allah yang berbicara. Kita akan diajak bicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara Allah dengan kita. Betul-betul diajak bicara oleh Allah. Wabillahi taufiq. Dan sifat kalam bukan makhluk. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Jadi orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, mereka mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah, tetapi saya mengucapkan kalamullah ya dengan maksud seperti dia mengucapkan baitu Allah, rumahnya Allah. Mereka menisbatkan makhluk kepada penciptanya. Padahal bukan seperti itu. Tetapi ini menisbatkan, menyandarkan sifat Allah kepada yang memiliki sifat itu, yaitu Allahu Jalla wa'ala. Nah. Wabillahi taufiq. Ya. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita harus berani mengucapkan seperti yang diucapkan oleh imam-imam ahlus sunnah seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan seluruh imam-imam ahlus sunnah wal jamaah Imam Bukhari dan yang lainnya tidak cukup kita mengucapkan Al-Quran kalamullah tidak cukup kita lanjutkan kalamullah laisa bimahluk Al-Quran itu kalam Allah dan bukan makhluk karena sifat Allah itu bukan apa? makhluk berkata Imam Ahmad wala yad'uf an yaqula laisa bimakhluq dan jangan kamu menjadi orang yang penakut jangan kamu merasa lemah jangan kamu tidak berani untuk mengatakan Al-Qur'an laisa bimakhluq Al-Qur'an itu bukan makhluk Al-Qur'an itu kalam Allah dan Al-Qur'an itu bukan makhluk ya wabillahi taufik Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Sudah saat cukupan sampai sini. Ya. Kata beliau Imam Ahmad selanjutnya. Ya. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fi. Wa iyyaka hati-hati kamu dari berdebat dengan orang-orang yang terjatuh kepada kebid'ahan dalam bab ini. Jangan berdebat dengan mereka. Ya, jangan berdebat dengan Mu'tazilah. Jangan berdebat dengan Khawarij. Jangan berdebat dengan Rafidhah Syiah. Jangan berdebat dengan Asy'ariyah. Sudah, orang sudah sehat, ya. Sudah punya apa namanya? keselamatan akidah. Ya sudah, syukurilah, selesai. Jangan kemudian berdebat, memperdebatkan. Ya. Ah, saya punya akidah yang sahih. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Nah, sekarang ketemu sama Mu'tazilah. Ayo, sini, debat. Nah, ribut, debat. Nah, tidak punya modal. Ya. Modalnya pengajian sekali. Ya. Habis itu ketemu subhat banyak. Aduh, apalagi ini. Nah. Akhirnya kena penyakit. Lawang sudah sehat kok tidak disyukuri. Ya. Nah, wabilah itu. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Nah, ya. nah. Ini lebih parah daripada orang sehat berbicara dengan orang gila. Lebih parah. Ya. Kalau ada orang gila kemudian antum mengajak bicara, dia namanya. Ngajak bicara. Bagaimana menurut antum? Iya. Insya Allah gilanya tidak menular kan demikian ya. Ya, kan tidak menular gilanya. Cuman orang heran, ini ada orang sehat kok mau ngobrol sama orang gila. Ya. ya ngobrol ya kan duduk ya, sambil kohwa minum kopi ya, ketawa ketawa dia ketawa ikut ketawa kan tidak nular ya kan tapi orang menganggap aneh ini orang alhamdulillah pisah dengan orang gila dia tidak ikut gila ya, masih tetap sehat tapi kalau duduk dengan ahlul bidah ya, duduk dengan ahlul bidah ya, penyakit masuk kepadanya Maka Imam Ahmad bin Hambal mewanti-wanti dan ini prinsip prinsip ya. yang prinsip ini saat ini berusaha untuk ditebas oleh ahlul bidah, oleh musuh-musuh Islam. Kamu jangan egois, dengarkan yang lain. Ya, cobalah duduk dengan ya mereka-mereka ini. Nah, bicarakan diskusi, debat terbuka. Tidak wa iyyaka wa munadharata man ahdasa fi hati-hati kamu tinggalkanlah dari munadharah perdebatan dengan mereka orang-orang yang terjatuh kepada kebidahan ini kebidahan Al-Qur'an kalamullah atau Al-Qur'an makhluk atau Al-Qur'an kalamullah wa huwa makhluk kita mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu kalam Allah dan Al-Quran itu bukan apa? Makhluk. Selesai. Alhamdulillah. Yakini itu. Jangan berdebat dengan mereka. Unzur. Coba perhatikan kata Syekh Rabi. Kaifa yu'akid. Bagaimana Imam Ahmad bin Hambal yu'akid menekankan lagi. Menekankan lagi untuk kita berhati-hati dari kesesatan ini. Ya. wabilah itu. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Namun terkadang kita melihat dan memang terjadi beberapa ulama kita ya, ya berdebat dengan Mu'tazilah yang terjatuh dalam permasalahan ini ya, dalam sejarah ya. tetapi itu adalah karena terpaksa ya, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan menjadi sebab hidayah adapun kita jangan sekali-kali mencoba untuk berdebat dengan ahlul bidah. Nah, kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah. Ada masalah-masalah yang sengaja saya tinggalkan. Ya. Dengan maksud agar apa namanya tidak disalahfahami. Kata Syekh Rabi' Ibn Hadi atau sebelumnya kata Imam Ahmad ada model orang yang lain yang ini juga salah yaitu orang yang tawakuf tawakuf yakni tidak mau tegas mengatakan saya tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk nah pokoknya Allah alam Al-Quran kalamullah tapi apakah dia makhluk atau bukan makhluk Allah alam saya tidak mau bicara namanya apa? tawakuf Padahal Imam Ahmad tadi sudah mengatakan, jangan lemah, jangan takut untuk kamu mengatakan Al-Quran bukan apa? Makhluk. Al-Quran kalam Allah dan bukan makhluk. Karena sifatnya Allah bukan makhluk. Adapun kita, kita makhluk dan sifat kita makhluk. Tapi Allah Al-Khaliq dan sifat Allah bukan makhluk. Ya. Kata Imam Ahmad, "Waman waqafa fi" Barang siapa yang tawakuf dia berhenti. Tidak mau tegas mengatakan ini dan itu. Dia mengatakan la adri saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Yang jelas Al-Quran kalam Allah, firmannya Allah. Nah, tapi saya tidak tahu makhluk atau bukan apa? Makhluk. Kata Imam Ahmad, orang yang seperti ini pun salah. Kata Imam Ahmad, fahada sahibu bid'ah orang ini adalah sahibu bid'ah, ahlul bid'ah. Ya. Orang yang mengatakan saya tidak tahu Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, yang jelas Al-Quran kalamullah ini sahibu bid'ah, ahlul bid'ah. Ingat Imam Ahmad di sini. Ya. Jadi kita kalau ingin selamat dari kebid'ahan, katakanlah seperti yang diucapkan oleh imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Al-Quran kalam Allah laisa bimakhluk. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan apa? makhluk. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi saya tidak tahu makhluk atau bukan makhluk, dia adalah sahibu bid'ah. Kata Imam Ahmad, alaika antakul, wajib atas kamu untuk mengatakan kalamullah laisa bimahluk, Al-Quran adalah kalamnya Allah dan bukan makhluk. Ya. Ya. Taib. La taqul lafzi bil Qur'ani makhluk. Li'annahu wasilatun yatadharra biha ahlul batil. Orang yang berhenti tidak tegas ya. Ini ya akan mengantarkan kepada sesuatu yang tidak baik. Harus tegas mengatakan Al-Qur'an adalah apa? kalamullah dan bukan makhluk. Ijzim. Pastikan pastikan yakini dengan tegas di annal Quran kalamullah bosnya Al-Qur'an itu kalamnya Allah, firmannya Allah ghairu makhluk. Bukan makhluk. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Dan itu pula yang ditunjukkan oleh sunnah itu pula yang disepakati oleh para sahabat. Itu pula yang disepakati oleh salafus saleh. Jadi kita ini sedang berjalan di atas jalannya para sahabat. Kita ini sedang berjalan di atas jalannya ahlu sunnah. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam-imam ahlu sunnah yang mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu kalamnya Allah dan bukan makhluk. Jangan jadi orang yang ragu-ragu. Al-Quran kalamullah, tapi saya tidak tahu makhluk atau bukanlah makhluk. Pokoknya, pokoknya Al-Quran kalamullah, tapi saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan apa? Makhluk. Ini namanya orang yang apa? Ragu-ragu. Jangan seperti itu. Faidah tawakkafar rojulu. Kalau ada orang yang tawakuf seperti ini, ragu-ragu, diem, tidak tegas, syukka fi amrihi urusannya ini meragukan orang kalau warna-warni ini tidak jelas harus tegas ya. dan yang suka warna-warni itu munafik ya. wa idalakul ladina amanu qalu amanna kalau mereka berjumpa dengan orang-orang beriman mereka mengatakan saya beriman wa idah khalau ila syayatinihim namun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka yang sejenis dengan mereka, mereka mengatakan inna ma'akum, kami ini sesungguhnya bareng dengan kalian. Adapun kami di sana itu hanya sekedar ya pantas pantes saja. Hanya untuk mengolok-olok. Wallahi agama ini adalah kepastian. Agama ini adalah apa? Kepastian. Oh sudah pasti. Azab kubur itu pasti ada. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam sunnah, pasti ada. Jangan menjadi orang yang mengatakan, saya tidak tahu ada atau tidak. Ya. Bisa ada, bisa tidak. Ini namanya orang ragu-ragu. Nah Al-Quran menyebutkan, sunnah menyebutkan. Agama ini kepastian. Ya. Jannah itu ada. Anar itu ada, sudah. Ya. Al-Quran adalah kalamullah. Dan pasti kalamullah ghairu makhluk dan bukan makhluk kepastian ini inilah yang diyakini dan diajarkan oleh sahabat yang diambil dari Rasul alaihi salatu wasallam dan inilah yang dinukilkan oleh para imam ahlu sunnati wal jamaah ila yaumina hada sampai hari ini dan ilmu itu diwariskan bukan dibuat baru ya makanya al ulama dikatakan ulama warasatul apa ambiya al ulama warasatul ambiya tidak ada yang baru warisan. Rasul mewariskan ilmu, diterima oleh para sahabat, tidak dimodifikasi, ya seperti itu. Kemudian sahabat menyampaikan kepada para tabiin seperti itu juga, tidak dimodifikasi, ya kepada para tabiut tabiin seperti itu juga, disampaikan kepada imam-imam ahlu sunnah seperti itu juga ila yaumina sampai saat ini. Dan Imam Ahmad bin Hambal ini adalah generasi yang langsung bersambung dengan tabiut tabiin. Karena antara Imam Ahmad dengan Rasul hanya ada tiga tobakot. Imam Ahmad meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in, ya. Tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, tabi'in meriwayatkan dari siapa? Sahabat. Dan sahabat langsung ketemu dengan siapa? Rasul. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Dan tiga generasi ini adalah generasi yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagai generasi yang terbaik. Khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum dengan tazkiyah dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam, rekomendasi dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Kemudian yang sesudahnya para tabiin, kemudian yang sesudahnya tabiut tabiin, dan Imam Ahmad adalah muridnya tabiu tabi'in. Beliau sedang menukilkan keyakinan tabi'ut tabi'in. Yang itu adalah keyakinannya para tabi'in. Yang itu adalah keyakinannya para sahabat. Dan itu pula keyakinan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwasanya Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firmannya Allah, ucapannya Allah, laisa bimahluk, bukan makhluk. Ini sebuah kepastian dan jangan menjadi orang yang ragu-ragu kemudian tawakuf kemudian mengatakan saya tidak tahu Al-Qur'an makhluk atau bukan apa makhluk orang yang ragu-ragu seperti ini suka fi amrihi dia menjadi orang yang meragukan kita mau bermuamalah dengan orang yang kayak gini bingung ya, ya bingung ya. dan yang seperti ini dikatakan oleh Imam Ahmad fahuwa bid'ah yang seperti ini bid'ah dan pelakunya dikatakan sahibu bid'ah. Hmm. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Kata Imam Ahmad demikian. Jangan tawakuf. Dan yang tawakuf itu sahibu bid'ah. Kata Syekh Robi menegaskan, la budda minas sarahah. Harus bagi kita untuk terang-terangan, tegas mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu mahluk Wantaha. Selesai sudah. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan bingung, jangan ragu-ragu. Katakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firmannya Allah. Ghairu mahluk, Bukan makhluk. Selesai. Titik. Kalau ada orang yang mengatakan, oh tapi sudah, kamu jangan bicara. Saya tidak mau bermunadharah, saya tidak mau berdebat, saya hanya mengatakan apa yang disebutkan oleh para imam, saya hanya mengatakan keyakinan para tabi'in, saya hanya mengatakan ke, eh, eh, keyakinan para sahabat dan inilah yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Selesai sudah. Jangan duduk dengan ahlul bidah. Ya. Saya tidak mengatakan kecuali seperti itu. Taib. Ada lagi catatan kaki dari Syekh Robi yang sangat baik di sini. Waman waqafa fi faqala la adri makhlukun aw laysa bi makhluk. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Kata Imam Ahmad atau kata Syekh Rabi. Masya Allah. Yatadhahar bil wara' Orang ini seakan-akan wara' Orang yang hati-hati. Padahal menyesatkan. Nah, Orang yang seperti ini menyesatkan. Ditanya tidak tegas. Padahal dalil Al-Quran apa? Tegas. Dalil sunnah itu tegas. Yang seperti ini menyesatkan. Kalau ada yang tanya di majelis Ustadz misalnya. Al-Quran itu makhluk atau bagaimana Ustadz? Hmm. Orang tidak tahu. Kita katakan Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Titik. Adapun kalau ada yang mengatakan dan memberikan jawaban Al-Quran kalamullah dan saya tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Masya Allah, ya bil wara, menampakkan seakan-akan dia orang yang berhati-hati, ngati-hati. Ada ya. Hada qalahu adadun minan nas. Jawaban seperti ini diucapkan oleh sebagian manusia. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal tegas di sini. Tidak membiarkan penyakit ini tumbuh di tengah masyarakat. Penyakit keraguan-raguan ini, penyakit ketidakberanian menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan Alkitab wa Sunnah dihancurkan oleh Imam Ahmad asqatahum Ahmad Imam Ahmad menggugurkan ini dengan ucapan beliau yang mengatakan saya tidak tahu Al-Quran makhluk atau tidak makhluk dia adalah apa tadi sahibu bid'ah dihancurkan oleh Imam Ahmad dia adalah pengikut hawa nafsu asqatahum ahlu sunnah ahlu sunnah menghancurkan mereka wabadda'uhum dan mereka menghukumi orang ini sebagai ahlul bidah ya. itu taufiq di antara mereka ada seorang yang bernama Yakub bin Syaibah min aimatil hadis subhanallah ada seorang yang bernama Yakub bin Syaibah ma'ruf ahlul hadis aimatul hadis yakni banyak meriwayatkan hadis tetapi dalam fitnah ini subhanallah tawakuf. Tawakuf. Dia hanya berhenti sampai mengucapkan Al-Qur'an kalamullah, tapi tidak mengatakan makhluk atau bukan apa? Makhluk. Tawakuf. Di saat umat butuh kejelasan. Di saat umat itu mendengar ucapan para ulama yang mereka sebenarnya mengerti tentang sesuatu yang hak dan pasti, tapi kemudian tawakuf Mengatakan la adri, saya tidak tahu makhluk atau ghairu makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan, subhanallah, beliau betul-betul berusaha untuk menutup celah-celah. Wah ini lebih bahaya. Ini orang meriwayatkan hadis ini Yakub bin Syaibah. Ya, ucapannya ini bisa diikuti. Ya. Qala Imam Ahmad Imam Ahmad segera mengatakan tentang Yakub bin Syaibah mubtadi'un sahibu hawa. Mubtadi' sahibu hawa. Taib. Sampai khalifah ketika itu bermusyawarah dan meminta pendapat Imam Ahmad. Wastasyarahul khalifah an yunassibahu wa yubawwi'ahu mansibal qadha. Khalifah ketika itu minta kepada Imam Ahmad pendapat. Ya, bagaimana kalau Yakub bin Syaibah ini dijadikan sebagai qadhi, sebagai hakim? Ya. Taib wala'allaha riasatul qadha atau bahkan ditunjuk sebagai imamnya para hakim. Apa kata Imam Ahmad ketika diminta pendapat tentang Yakub bin Syaibah? Qala Ahmad berkata Imam Ahmad mubtadi'un sahibu hawa. Mubtadi' sahibu hawa. Pengikut hawa nafsu. Allahu akbar. Bahaya yang seperti ini. Umat baru saja menghadapi fitnah halukul Quran. Al-Quran itu makhluk. Kemudian masih saja ada yang kemudian tidak tegas. Bahaya yang seperti ini. Apalagi posisinya sebagai apa? Qadhi. Posisinya sebagai hakim. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan mubtadi'un sahibu hawa. Ya. Ini riwayat bisa dibaca dalam tarikh Baghdad dan juga dalam siar A'lam An-Nubala Lidzahabi rahimahullah. Jawaban Imam Ahmad ini ya, barangkali menjadikan sebagian kita heran. Waqat tastaghribuna hadza. Ya. Waqat tastaghribuna hadza. Mungkin Anda asing, aneh. Kok seperti ini ya jawaban Imam Ahmad? Bukankah ini min a'immatul hadis? Banyak dia memiliki hadis, banyak dia meriwayatkan hadis. Tetapi di masa itu, di masa fitnah seperti ini, justru tawakaf. Ini bahayanya di sini. Zallah kesalahan yang terjadi, ya, atau ketergelinciran seorang alim beda dengan ketergelinciran orang biasa, iya atau tidak? Ya. Nah, Baik. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang ya, ustad. Ya. Jadi kebetulan sakitnya sedang kakinya sedang sakit, ya. kecekit atau kesleo, sehingga duduk sholatnya ya miring-miring. Ya. Ternyata ada orang yang melihat, uh, bagus juga ini duduknya ustad ini. Ya. Habis itu dia sholat dengan duduk seperti itu. Sampai suatu saat, ya Allah takdirkan ada orang yang tanya, antum kok duduknya seperti ini? Rasanya untuk Ustadz Fulan. Wah, ditasabut ini, ditanya Ustadz Fulan ini. Ustadz antum mengajari duduk seperti ini. Diingat-ingat, oh waktu itu saya duduk karena sedang kesleo. Nah, ya. Subhanallah. Duduknya orang yang kesleo, duduknya orang yang sakit karena dia seorang apa? Ya, yang memiliki ilmu. Ada orang yang mencontoh. Ya. Faham ya di sini ya? Zallahnya. Ya, padahal ini bukan zalah. Nah, ini bukan zalah tadi yang saya sebutkan ini uzur ya. ya. Mungkin bisa jadi ada ustadz yang sholat dengan selonjor ya kan. Kakinya nekuk satu ya kan karena baru kecelakaan ya. Kan? Wah, ini ustadz enak juga sholat seperti ini. Ya. Oh, akhirnya ikut sholat seperti itu ya. Oh, kamu sholat seperti itu. Ah, ini dalilnya Ustadz fulan kemarin seperti ini. Ya. Saya lima hari bareng sama Ustadz sholatnya kayak gitu terus. Berarti ini dalil. Ah ini sudah mulai. Namanya orang bodoh, jahil. Ya. Sehingga jangan heran kalau Imam Ahmad bin Hambal diminta pendapat tentang Yakub bin Syaibah. Memang secara ilmu dia memiliki banyak hadis. Ya, aimin aimatil hadis. Namun ketika Imam Ahmad diminta pendapat tentang apakah dia ini pantas untuk menjadi hakim, qadhi dan Imam Ahmad tahu Yakub bin Syaibah tawakaf dalam masalah ini. Maka Imam Ahmad mengatakan mubtadi' sahibu hawa. Nah, kenapa demikian? Kenapa Imam Ahmad tegas? Ya. Wallahi demi Allah kata Syekh Rabi Ahmad faddala an yuwadhif al yahud wan nasar wan nasara wala yuwadhif al bidah. Demi Allah, Imam Ahmad lebih mengutamakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di dalam sebuah pekerjaan. Ya, daripada meletakkan ahlul bid'ah sebagai apa? Ya, pekerja. Ya. Kalau seorang butuh apa namanya pegawai atau orang-orang yang mengiringi ya kan ya, ini pembantu-pembantu barangkali demikian ya. lebih baik orang Yahudi lebih baik orang Nasrani ya, daripada ahlul apa bid'ah ini bukan sedang mengatakan Yahudi itu baik atau apa Nasrani itu apa baik nah, ya. ya. ya. tetapi dari sisi bahayanya dari sisi apa bahayanya kalau Yahudi dan Nasrani jelas itu kafir, sehingga orang Muslim berhati-hati dengan apa? Dia. Tapi ahlul bidah. Ya. Apalagi dia punya hafalan ayat, hafalan hadis, apalagi dia punya kezuhudan, warok, pakaiannya masya Allah, wajahnya pucat karena banyak berpuasa, banyak sholat malam. Oh, yang seperti ini Khotir, bahaya ya. atas umat. Ya. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> ahlul bid'ah sahibul bid'ah itu bahayanya lebih besar daripada orang-orang yang kafir yang terang-terang kekafirannya seperti al-yahud wan nasara dan kalau kita lihat sejarah apa yang menimpa kaum muslimin berupa kehancuran, kerusakan itu datangnya sebabnya adalah dari ahlul bidah ahlul hawa kullul bala alladhi asabal ummah min ahlil bidah kata Syekh Rabi' kullul bala semua bala alladhi asabal ummah yang menimpa umat ini semuanya kalau dilihat diperhatikan min ahlil bidah dari ahlul bidah termasuk keruwetan-keruwetan yang kita rasakan saat ini di hadal balad di negeri ini juga kalau mau ditilik lebih dalam sesungguhnya sebabnya adalah ahlul bidah hatta Ibnu Taimiyah taqal sampai Ibnu Taimiyah mengatakan inna daulah al-umawiyah lama waqa'at fil bid'ati waqa'a ra'isuha Marwan al-Himar fi qawlil Ja'd innallaha lam yattakhidh ibrahima khalila wala الله Musa taklima qala Syekhul Islam kana sababan fi suquti hadhihi daulah kata Imam atau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sesungguhnya sesungguhnya daulah Umayyah yang besar ya ketika daulah ini terjatuh dan terjerumus kepada kebidahan dan ketika roisnya, amirnya ketika itu yang bernama Marwan yang terkenal dengan lakop Al-Himar. Marwan Al-Himar terjatuh kepada keyakinan Al-Ja'ad ibn Dirham di mana Ja'ad bin Dirham mengingkari sifat-sifat Allah. Allah tidak memiliki sifat mahabbah dan seterusnya. Allah tidak memiliki sifat kalam. Ya. Padahal betapa banyak Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang sifat mahabbah dan Allah menyebutkan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Khalil. Dan khullah itu, khalil itu adalah derajat kecintaan yang paling apa? Tinggi. Ja'ad bin Dirham mengatakan, Inna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila. Ja'ad mengatakan, Sesungguhnya Ibrahim tidak Allah jadikan sebagai khalil. Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Padahal Al-Quran mengatakan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wala Musa taklima. Dan Ja'ad juga mengatakan Allah tidak pernah mengajak bicara Nabi Musa. Padahal Al-Quran mengatakan Allah mengajak bicara Musa alaihi salatu wassalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Qala Syekhul Islam. Berkata Syekhul Islam. Kebidahan yang dilakukan oleh Daulah Umayyah dan juga oleh raisnya ketika itu yang mengikuti ucapan Ja'ad bin Dirham karena sababan fi suquti hadhihi daulah. Itulah yang menjadikan sebab runtuhnya daulah Umayyah. Nasallallahu alaihi wasallam Kemudian Imam Rabi ibn Hadi mengingatkan kita tentang bahayanya kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Beliau mengajak kita untuk sejenak merenungkan. Kebid'ahan-kebid'ahan yang saat ini ada di zaman kita ini. Kalau diperhatikan ternyata lebih banyak, lebih mengerikan daripada kebid'ahan-kebid'ahan yang pernah ada dulu. Ya. Hadil bid'ah. Kebid'ahan-kebid'ahan ini ya, yang sedang kita bahas ini. Al-an saat ini kalau kita perhatikan la tusawi syai'an, ternyata masih dianggap sedikit. Binisbati lil bid'ah illati hadatsat al-an. Dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang terjadi saat ini. Kaum liberalis ya. dan yang semisalnya Mu'tazilah sampai dengan berani mengatakan ya tentang kisah yang ada dalam Al-Qur'an ya, tentang negeri Sodom. Ini sebagai contoh saja. Jelas-jelas Al-Qur'anul Karim menyebutkan bahwasanya kaumnya Nabi Lut Allah azab mereka dengan sebab perbuatan mereka, dengan sebab kekufuran dan dosa-dosa mereka. Allah angkat negeri Sodom, Allah balikkan negeri Sodom, kemudian dimatikan mereka dan dihujani dengan apa? Batu. Ya. Mereka terjatuh kepada sekian banyak kejelekan, asyirku billah, homoseksual dan seterusnya. Ya. Apa kata sebagian tokoh liberal di dalam twitternya yang bisa dibaca oleh jutaan manusia dan ini tokohnya mengatakan ya itu hanya mitos yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanyalah apa? mitos legenda, cerita dan Al-Quran itu memang memakai metode mitos. Karena zaman itu manusia suka mitos-mitos. A'udzubillah min dalik. Nah ya. ya. terus kalau seperti itu bagaimana Al-Quranul Karim diseperti itu kan dan dia mengatakan sebagai seorang Muslim. A'udzubillah min dalik. Nah kalau orang-orang jahil, orang-orang awam yang membaca itu tadi, oh jadi Al-Quran ini mitos ya. ya. Rusak akhirnya membaca kisahnya Nabi Musa, ayat bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun ke dalam apa? Ya, Laut Merah terbelah. Wah ini mitos. Akhirnya seperti itu, semuanya mitos. Padahal ini semuanya hakiki. Betul-betul terjadi. A'udzubillah min dalik. Ya, rusak. Ya, merusak dan menjadikan umat tidak percaya dengan Al-Quran. Bikamilihi seluruhnya. Asatirul awalin Al-Quran itu oh hanya cerita-cerita belaka. Padahal itu adalah kalamullah. Ya. Bisa jadi diantara asalnya, kenapa sampai mengucapkan seperti itu? Karena dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sama-sama dengan saya. Al-Quran itu makhluk. Ucapan manusia. Yang namanya ucapan manusia bisa benar, bisa apa? Salah. <clears throat> Padahal Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ya. Tidak ada kebatilan sama sekali di dalamnya. Wabillahi taufiq. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah wajib bagi kita berhati-hati dari jalannya ahlul bid'ah dan diantara yang dihukumi oleh Imam Ahmad sebagai ahlul bid'ah adalah orang yang mengatakan bahwasanya saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan apa makhluk ini sahibu bid'ah dan kesimpulan dari pembahasan kita bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in dan imam-imam ahlu sunnah wal jamaah semuanya mengatakan Al-Quran kalamullah Al-Quran adalah firman Allah Ghairu mahluk Bukan apa? Makhluk Nah Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan apa? E, pembahasan Al-Quran kalamullah Ya, Wallahu ta'ala alam wissawab Kalau ada pertanyaan, tafadhal